walau ayah itu kan hadisnya. Baik, kamu sebelumnya pelajaran tajwid halaman 46 itu membahas tentang kol-kolah ya dilihat sedikit eh, saya sampaikan untuk pelajaran atau materi tajwid kita di halaman 44 eh 46 ya. Buku wajib kita tentang kol-kolah, buku warna hijau daun. Ini sambil mem, mem, apa menamatkan menyelesaikan pelajaran tajwid setelah tajwid nanti kita akan perbanyak dengan kajian-kajian uh, tafsir terjemah perkataannya Di halaman 46 tentang kolkolah ya ada 46 bagan kolkolah. Bahwa kolkolah itu hurufnya ada lima <clears throat> Ini ya. Kof, to, ba, jim, dan dal. Khutbu jadin ya. Atau khutbu jadin. Sama aja ini singkatan ya atau dibaca, eh, seringkali dikenal dengan baju di toko. Tuh. Kof, to, ba, jim, dan dal. Ini huruf-huruf kol kolkolah. Ada lima. kol Kolkolah dibagi dua. Ada kol kolkolah sugro, kol kolkolah cicil. Ada kol kolkolah besar, kubro. Sugro dan kubro ini eh, perbedaan spesifikasinya hanya hurufnya sudah mati atau belum gitu aja. Kalau hurufnya masih hidup, Nah itu dimatikan jadi kol-kolah kubro. Kalau kol-kolahnya sudah mati jadi sugro. Walaupun nanti kol-kolah sugro kalau di akhir juga jadi kubro ada ya. Nah ini. Kol-kolah sugro ialah bunyi huruf kol-kolah yang matinya asal. Asalnya mati, sudah mati hurufnya. Ini contoh di sini ada yab. Nah itu ya. Yab tari. Nah, kol-kolah apa? Kol-kolah su. Sugro. Kenapa? Nih, karena huruf kol-kolahnya sudah mati ya be nih hmm, mengedip-ngedip tuh ya ya be tari baknya jadi double tuh bacanya ya ya be nah, ada e nya tapi seperti bertasjid ya ya be tari atau ya ke nah kofnya mati deh. ya ke balu kolkolah su subro sedangkan kolkolah kubro kolkolah besar ialah bunyi huruf kolkolahnya yang matinya bukan asal dia mati karena dihentikan berhenti membacanya. Tandanya tetap hidup. Hanya dalam bunyi aja nih. Bahijin, ada kol-kolahnya? Enggak ada. Kapan ada? Kalau dihentikan membacanya. Bahij. Hukumnya jadi dua. Kol-kolah kubro dan mad aridlis sukun tuh. Jimnya kan dimatikan. Dalam bunyi. Ishako kol-kolah? Bukan. Kapan jadi kol-kolah? Kalau dihentikan membacanya. Ishaq. Tuh. dihentikan jadi watab. kolkolahnya ya. Kolkolah kubro, kolkolah subro. Nah ini kolkolah mati. Watab. Itu. Contoh kolkolah kubro, kolkolah besar nih. Watab. Nah ini kolkolah kubro yang kabir. Kabir apa akbar? Akbar. Kalau yang kabir, hurufnya tidak bertasib. Watab. Tuh. Watab. Kalau kalah kubro. Ya. Watab. Bilwasidi Jika dihentikan. Bilwasid. Kalau kalahnya itu. Kalau kalah kubro. Ya. Kasaba. Kalau kalah bukan. Kapan jadi kalau kalah? Kalau dihentikan. Kasab. Al-Somadu Kolkola? Bukan. Kapan terjadi kolkola? Kalau berhenti membacanya. As-samad. Gitu. Ahadun kolkola? Bukan. Dalamnya huruf kolkola? Iya. Kapan jadi kolkola? Kalau dihentikan. Ahad. Ahad. Jadi ini tuh. Asalnya domatain menjadi sukun. Bukan dalam tulisan. Tapi dalam bacaan. Ahad. Bacanya ada e-nya. Kayak bola yang mantul jatuh tidak langsung diam, mengeper, mengembal. Ahad al falaki jadi kolkolah bukan al falaki Kapan jadi kolkolah? Kalau berhenti membacanya. al falak, al falak, sama al ukodi kolkolah bukan. Dalnya huruf kolkolah Iya. Kapan jadi kolkolah? Kalau berhenti membacanya tuh. Jadi sukun ini tuh asalnya dari kasroh menjadi sukun. Ini tidak dalam tulisan, tidak dalam tulisan, hanya dalam bacaan, hanya dalam bunyi. Beda dengan kalau subro. Kalau subro tulisan iya. Ya, bacaan iya tuh. Al-uqad tuh. La syahidun tuh. Dihentikan jadi la syahid tuh. Jika dihentikan ada dua. kalau Kalau-kalau kubro dan mad aridlis sukun. Kalau dihentikan. Kalau di, nggak dihentikan kayak gini domah ta'in. La syahidun. Kalau kalah nggak ada. Apa yang ada? Hukum tanwin. Syahim atau bi'id. Jika berhenti membacanya. La syahid. Mashhudin. Ada kolkolahnya? Nggak ada. Ada huruf kolkolahnya? Ada. Mana? Dal. Jadi kolkolah jadi kalau berhenti membacanya. Mashhud. Kalau membacanya masyhudin, nggak ada kol-kolahnya. Tapi kalau berhenti membacanya ada masyhud, kol-kolah kubro dan mad arilis sukun. Sama belum paham Pak Ari dari tadi juga. Masih bingung aja, coba lihat perbandingannya. Saya bikinkan perbandingan. Di buku perbandingan nggak ada. Ini ini uh, teori saya ya. Digabung-gabung. Nih lihat. Huruf kol-kolah ada lima kof to ba jim dal kut bejadin atau kot bejadin atau baju di toko tuh kof to ba jim dal kut bejadin kot bejadin maksudnya kok ku kut bejadin atau baju di toko ini ya huruf kol kol ada lima kof to ba jim dan dal Eh, perbandingan antara kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Sugro ingat, sukro, ini ada sukronya. Kubro ingat, kubro itu kebo besar, ya. Kiamat kubro. Nih, ya, sugro, kubro. Apa beda spesifikasi di antara keduanya? Coba, nih kita klik dulu. Oh, ini. Ya be tari huruf kolkolahnya sudah mati itu. Tuh. Ya, saya tunjukin huruf qalqalahnya nih, ba. Ba-nya sudah ada sukroknya tuh, sudah ada sukunnya. Tapi nyari sukrok kayak gini, nyari sukun seperti ini, di cetakan Indonesia hampir sulit. Karena karena cetakan Indonesia tidak bulat begini. Tapi kalau cetakan Timur Tengah bulat. Tuh. Bandingkan dengan yang bawah. Ini ya betagi karena banyak sudah mati. Huruf kolkolah iya kan tadi baju di toko atau kut bejadin. Nih, di bawah tuh lihat. Bil wasidi ada huruf qalqalah ada. Mana? Ba ini huruf qalqalah di bil. Wa apalagi dal. Mana yang jadi qalqalah? Ba yang di awal ini nggak mungkin. Walaupun ini huruf qalqalah. Tuh. Ini cara menulis yang kanan, yang bawah cara baca. Sama yang atas juga. Ini cara menulis, ini ditulisnya begini, dibacanya yang kiri. Tuh. Ya betawi. bil wasidi. Ada qalqalahnya? Nggak ada. Ada huruf kolkolahnya? Ada. Ini ba huruf kolkolah nih. Ba. Ini dal huruf kolkolah. Kapan jadi kolkolah? Yang mana yang jadi kolkolah? Kalau berhenti membacanya. Dihentikan. Dalam bunyi nih. Bilwasidi. di, Jika dihentikan menjadi bilwasid. Jadi sukun. Apakah sukun ini ada dalam penulisan di sini? Nggak ada. Lihat. Perbedaan spesifikasi antara kolkolah sugro sugro kecil dan kubro terletak pada huruf kokolahnya, apakah dia sudah mati atau belum tuh. Walaupun nanti ada pengecualian ya. Sugro ini di, di akhir bisa jadi kubro. Tapi kita ambil umumnya dulu. Nih. Huruf kokolahnya sudah mati. Sugro. Sudah ada sukronya saya bilang. Sugro. Sedangkan kokolah kubro tuh lihat. Huruf kokolahnya ada. Kapan jadi kokolah? Jika huruf itu berhenti membacanya. Dihentikan. Yang ba ini huruf kolkola? Iya. Mungkin jadi kolkola? tidak mungkin. Karena dia di awal. Karena nggak mungkin dimatikan. Masa ba ini dimatikan? Huruf kolkola ba? Iya. Tuh. Tuh. Mana huruf kolkolahnya? Ba, dal. Kapan jadi kolkolah di sini? Seandainya jika huruf kolkolah bacaan ini dihentikan. Bil Nih, cara tulisan. Ini cara bacaan belah kiri. Jika berhenti membacanya, maka Dal ini menjadi sukun. Bil wasid. Perbedaannya kalau Kalau kalau sugro selalu ada. Karena syarat jadi kalkolah itu huruf kalkolahnya harus mati. Atau dimatikan. Ini kan hidup. Dimatikan. Syaratnya seseorang dipanggil almarhum atau almarhumah kalau sudah wafat. Ya. Kalau belum meninggal mana mana mau orang disebut almarhum. Nih tuh. Jadi jika dihentikan membacanya, ya be karena sudah mati. Bil wasidi bil jika berhenti membacanya. Jadi perbedaan keduanya, sugro sudah mati, kubro belum. Kapan jadi kolkola? Kalau dia dihentikan membacanya. Ibarat kalau kolkola sugro ini ibarat gaji, gaji kan gak sebesar bonus. Misalnya gaji kita 4 juta, Sedangkan bonus 10 juta, 20 juta. Kapan dapat bonus? Kapan-kapan kalau perusahaannya untung. Kalau kalau tiap bulan kita dapat bonus perusahaannya gimana? Bangkrut masa ngasih bonus dulu gitu. Kecuali untung terus gitu kan. Nah ini. Paham nggak? Jadi walaupun namanya kol-kolah kubo kol-kolah besar tidak selalu ada. Walaupun bonus itu besar, tidak sebesar gaji misalnya. Kapan ada? Kalau untung, kalau ada bonus. Tapi kalau gaji mah ada tetap mayang. Nah ini. Kolkolah sugro walaupun namanya kecil tapi tetap ada. Karena syarat jadi kolkolah itu harus hurufnya mati. Atau dimatikan. Kalau sudah mati kolkolah sugro, kalau hurufnya hidup terjadi kolkolah jika dihentikan, jika berhenti membacanya, itulah kolkolah kubro. Mudah-mudahan cukup jelas nih perbedaan ini tuh. Kita klik lagi. Oke. Ya. Nah ini. Jadi yang kiri, yang kanan itu cara menulisnya. Yang kiri cara membacanya. Tuh, kasih panah. Ya, dikasih panah. Ini, bilwasidi. Cara bacanya bilwasidi. Tuh. Ini ya. Tuh, ada yang muter-muter. Panah. Sama ini perbedaan tuh. Yakbalu. Kolkolah? Iya. Kolkolah apa? Kolkolah subro. Kenapa kolkolah? Sudah mati hurufnya. Ini ditulis, ini dibacanya. Yakbalu. Yakbalu. Kolkolah kubro Nih, bahijin kolkolah? Bukan. Huruf kolkolah? Ada. Mana? Ba ini huruf kolkolah. Jim ini huruf huruf kolkolah. Huruf. Jadi kolkolah? Jadi. Mana? Jika dihentikan. Yang jadi yang mana? Yang akhir. Yang ba mungkin. Walaupun ba ini huruf kolkolah gitu loh. Bahijin. Nih. Tuh. Bahij. Jika berhenti membacanya. Dalam tulisan tetap seperti ini. Dalam bacaan ini. Sedangkan kalau qalqalah subrat tulisan dan bacaan sama tuh. Sudah jadi qalqalahnya. Gitu ya. Tuh. balu Tuh ada panahnya. Jadi cara yang kanan cara menulis, yang kiri cara membacanya. balu Tuh. Bahijin jadi bahij qalqalah kubro. Terjadi jika dihentikan. Bahijin nggak ada. Jadi terjadi jika dihentikan membacanya. Sama seperti ini. Lam yalid. Kolkolah? Iya. Kolkolah subro. Lam yalid. Karena hurufnya sudah mati. Tapi lam yalid ini, walam yulad yang di akhir, walaupun dia subro, karena di akhir ayat menjadi kolkolah kubro juga. Itu pengecualiannya seperti itu. Kolkolah subro bisa menjadi kolkolah kubro apabila dia posisinya di akhir ayat. di akhir kalimat. Lam yalid, lihat perbedaan spesifikasinya yang atas dengan yang bawah. Yang atas kokolah iya sudah jadi sudah. Yang bawah ishako kolkolah huruf kokolah iya kokolah belum tentu. Kalau tidak dihentikan membacanya yang bawah nggak jadi. Ishako kolkolah bukan. Tapi kalau membacanya dihentikan berhenti membacanya ishako kolkolah ku kubro. Di sini ada hmm, baris berdirinya nih. is haqq. Tuh, qalqalahku kubro. nih ya, di sini. Di sini ini ada ya, ishaq. Nah, ini. Qalqalahku kubro. Kabir apa akbar? Kabir. Apa bedanya kabir dan akbar? Kalau ujungnya ini hurufnya bertasdid baru kabir. Ya akbar kalau ininya tidak bertasdid kabir. Ah sama aja sih Kubro Kubro juga ya. Itu dulu mah nggak dikenal ya dulu belakangan aja deh istilah itu aja ishaqo jadi ishaqo tuh lam yalid walam yulad ishaqo kalau aku ini perbandingan spesifikasi dari keduanya sama nih tauhiro kalau sugro kalau iya sugro sudah ada sudah tuh karena syaratnya kalau sudah nanti yang bawah wataba kalau bukan huruf kol-kolah, Iya baknya. Kapan jadi kol-kolah? Kalau bak ini berhenti membacanya. Tuh, seperti di kanan. Wataba. Tuh, tabhiron. Jadi dihentikan tabhiro madiwat. kolah Iya, kol-kolah sugo. Karena hurufnya sudah nanti. Tuh. Taupo. Taupo hiro. Yang bawah kol-kolah, Bukan. Huruf kol-kolah, Iya. Kapan jadi? ini kan kanan cara nulis. Kiri ini cara baca. Tuh. Tuh dipanahin. Nah ini. Wataba jadi watab. Inilah kalau kalah kubro yang akbar. Yang besar. Sangat besar. Tuh. Terjadi jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan. nggak ada. Misalnya bacanya wataba ma. nggak ada. Watab. Tuh. Ya. Perbedaan spesifikasi antara kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Bisa dipahami kan? Tuh bil kolkolah kubro. Tuh. Kapan jadi jadi kolkolah jika dihentikan? Bilwasi di otomatis hukumnya jadi dua. Ada ada disukun dan kolkolah kubro. Tuh. Bil ahadun tuh jika dihentikan ahad baru jadi. Kalau nggak dihentikan enggak tuh yang berubah-ubah. Asalnya domah kain jadi sukun tuh kedip-kedip. ini juga ahadun. Itu juga dihentikan. Ahad al-falaki. Tuh, ada kol-kolahnya? Enggak ada. Ada huruf kol-kolahnya? Ada. Hmm. Mana? Al-falaki. kol-kolahnya ya. Nih. Mana huruf kol-kolahnya? Kof tuh. Nebit merah. Tuh, biru, merah, biru, merah. Nih. Kapan jadi kol-kolah? Kalau berhenti membacanya. Al-falak. Tuh. Gitu. Jadi walaupun namanya kubro tidak selalu ada. Gitu. Al-Uqadi ada kalau huruf kolkolahnya ada. Gitu. Dal kolkolah bukan. Kof juga huruf kolkolah ini kan. Gitu. Mana yang jadi kolkolah? Kalau dal ini membacanya dihentikan. Al-Uqadi dihentikan jadi ada sukunnya. Seakan-akan Al-Uqad. Jadi kubro. Kubro itu namanya aja. Ada kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan membacanya nggak ada, berhenti membacanya. Tuh, dipanahin. Ini cara nulis, ini cara baca. Ini ini huruf kolkolahnya ada. Tapi nggak jadi kolkolah karena nggak nggak dihentikan. Tapi kalau ditulisnya gini, al-uqad, kolkolahnya ada. Gitu. al uqad al-uqad. La syahidun. Tuh, dihentikan jadi la syahid. Tuh terjadi jika berhenti membacanya. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi. Nih, ngedip-ngedip. La syahid. La syahidun. La syahid. La syahid. La syahid. Masyhudin. Dihentikan jadi masyhud. Kalau kolaku kubro. ya, masyhudin. Masyhud. dah nanti bisa didapat ya. Nah, itu tentang kol kalah. Baik untuk indeks Quran, ar baru ayat berapa kemarin? 60 ya, 40 ya. Nah, kita pending dulu, kita tunda dulu. Coba dibuka eh, indeks Quran masih yang lama ya, jilid 4, halaman 28. Kita akan membahas tentang mubalik orang-orang yang menyampaikan agama. Kita lihat surah Al surah Al-Ahzab. Hmm. tak buka dulu. Sudah <clears throat> lama ya, ini sudah tertunda 4 minggu. Hmm. kita rasa-rasanya memahami Quran agak tertunda kemarin ya. Karena memang ingin menyelesaikan. Banyak sekali yang telepon, Pak Ari mana tutorial <laughs> sedang dibahas, sedang disiapkan ya, insya Allah. Uh, eh, karena materinya kan belum selesai semua. Kalau saya kasih nanti acak-acakan kan gak enak lagi ditata dulu lagi diedit satu-satu. Ini surah ke-33 ayat 39. Ayat ke-39. Di komputer, orang yang pakai komputer pakai web bisa nih di sini. Ya, jadi nanti kapan-kapan ibu ke taklim uh, ingin mencari Quran secara mudah uh, langsung terjemahnya ada ada ada ada apa softwarenya ya nah, saya ambil surah ke 33 ini 33 itu eh, 30 satu lagi 33 ayatnya 39 nah, 39 benar-benar ya, ya Nah, dia 39.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 Nah ini kalau dibacanya, kenapa ada nun iwad? Karena ada tanwin tuh. Dari ayat 37-nya. Ayat 38 kan ada Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Nah, kalau disambung maqduronil. Nah ini, tanwinnya dibaca satu. Mak kopasnya sugro tuh yang baru kita bahas. Makduronil itu. ronil ledi Tapi kalau nggak disambung, nggak diwasal, al Ini Ya. Alhamdulillah hujan lagi ya. Insyaallah. Banjir di mana-mana. Kesiannya saudara-saudara kita yang biasanya banjirnya satu meter, 5 meter. Ada yang 3 meter. Allah Akbar. Ujian berat hidup sekarang ini ya. Insyaallah ya Allah ya Rabbi. Ekonomi sulit, susah, pekerjaan susah musibah di mana-mana bukan hanya di Indonesia eh, bukan hanya di sini aja bukan hanya di Indonesia saudara kita di Palestina musibahnya digempur oleh Yahudi ya Allah Akbar mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan ya Allah sahid ke mereka suhada tapi kita tidak boleh tinggal diam minimal awalan kita berdoa mampu kita eh, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita kan ada ya sekarang lembaga-lembaga masyarakat masyarakat mengumpulkan dana dan ini bukan orang Islam aja, lintas agama ya semua karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Itulah uh, mereka berbicara tentang hak asasi, hak asasi mereka sendiri yang merusaknya. Bahkan menurut bin Samsudin ini khawatir terjadi perang ketiga ya dunia Masya Allah. Allah Akbar ya. Kalau tidak menahan diri semuanya, nah, mudah-mudahan bisa selesaikan secara damai walaupun sudah hampir tujuh ratusan ya Allah ya Rabbi dibantai itu memang ada keuntungan keuntungan orang yang menjual senjata di situ di dibantai dan bukan hanya kalau perang kan yang berperang aja ini bukan anak-anaknya sengaja pembunuhan eh, etnis ya malah supaya tidak ada keturunan-keturunan wanita dibunuh anak-anak dibunuh ini perang macam apa dan tidak seimbang perangnya ya. negara kecil Jakarta Timur itu katanya sudah besar itu jalur gajah itu negara itu lebih kecil daripada Jakarta Timur bayangin digempur di situ nggak ada nggak ada listrik, nggak ada air bersih, nggak ada ini Allah Ini saudara-saudara di Mesir ditutup ya itunya. Bantuan bantuan bantuan kemanusiaannya susah masuknya. Mudah-mudahan ada topik dan hidayah untuk orang-orang Arab di sana ya. Ini bilang kayak macam ompong. Saudaranya dibinasakan, mereka tinggal diam semuanya. Allah Akbar. Tapi mungkin juga lagi menahan diri karena memang kalau nggak bisa meletus ini jadi perang dunia tiga ya. Baik nih ya. Alladhi ada ya? Hmm. Alladhi Alladzina yuballighuna risa, risalatillahi wa yakhshawnahu wa yakhshawnahu tuh ya hu-nya eh, kalau cetakan Indonesia mudah hu-nya tidak terbalik eh tidak tidak apa cetakan timur tengah lain cetakan Indonesia hu-nya terbalik tuh Mas Kusir tapi cetakan timur tengah hu-nya biasa. Tapi setelah hu ini itu ada koma kecil kalau cetakan timur tengah. Ya. Ibu yang punya Quran berwarna atau terjemah perkata ada di halaman 423, 423. Beda ya kalau terjemah perkata tidak berwarna. Hanya di lebih bawahnya ada terjemah perkata. Sedangkan Quran berwarna memang berwarna ada tajwidnya. Ini beda dua Quran itu ya. Hmm. ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى وكفى بالله حسيبا Alladzina orang-orang yang kalau alladzi orang yang yuballighuna mereka menyampaikan risalatillah risalah-risalah Allah wa yakhshawnahu dan mereka takut kepadanya hunya kepada Allah atau wa yakhshawna ini metode terbaru kita kan metode putus-putus kayak gini wa yakhshawna dan mereka takut kepadanya wala yakhshawna dan mereka tidak takut ahadan seseorang kepada seseorang kepada siapapun mereka tidak takut mereka hanya takut kepada Allah illallah ya, istisna ya kecuali hanya selain hanyalah kepada Allah jadi mereka tidak takut kepada selainnya mereka hanya takut hanya kepada Allah saja wa kafa dan cukuplah bila dengan Allah kepada Allah hasiba buatan atau perhitungan. Diulang ya. Alladzina apa? Orang-orang yang yuballighuna apa? Mereka menyampaikan. Kenapa mereka? Ini awalan ya akhiran waun nun. Huwa huma hum hum yuballighuna risalatillah risalah-risalah Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah wa yakhshawnahu dan mereka ya takut Takutnya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya. Wala yahsyauna ahada dan mereka tidak takut kepada seseorang, kepada selain Allah tidak takut. Itu. Wala dan tidak syauna mereka takut dan seseorang illallah selain Allah, kecuali kepada Allah itu maksudnya. Jadi orang-orang yang menyampaikan orang yang berdakwah itu tidak takut kepada yang lain, hanya takut kepada Allah. Takut Takutnya ini bukan takut menjauh kepada Allah, tapi mendekat. Takarrub Allah, Mendekatkan diri kepada Allah. Karena tugas setiap diri adalah ulama. Balir, ya. Mubalir. Baliru anni walau ayah. Kan itu. Dan orang-orang yang menyampaikan risalah ini. Wakafa billah. Dan cukuplah kepada Allah. Wakafa dan cukuplah billah kepada Allah. Hasiba perhitungannya. Itu. Coba lihat ayat ini. Di belah kanannya ada terjemah lepas. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Ini ada catatan kakinya. Apa? Risalah Allah di sini. Maksudnya adalah para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Juga kita. Karena al-ulama warasatul ambia Orang yang memiliki ilmu itu penerus para nabi. Ya, tapi bukan kita eh, status kita tidak sebagai jadi nabi. Jadi bukan ngaku nabi, bukan. Tapi risalahnya, menyampaikan sholat itu wajib, puasa itu wajib. Ya, kita menyampaikan baligu ani, menyampaikan ayat. Baligu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, satu materi kita tahu. Nah ini, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya, hanya takut kepada Allah. Dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Cukup jelas ini ya. Gak usah ditafsirkan juga. Nah ini satu ya tentang Al-Ahzab. Kemudian eh, kita bisa cari lagi surah Al-Anfal, surah ke-8. Surah ke-8, ya, belajar mencari. Gitu. Jadi miliki terjemah Departemen Agama boleh ya, ke terjemah perkataannya ini yang terbaru juga boleh. Mana aja ya. Eh, untuk belajar tajwid miliki uh, Quran berwarnanya. Karena mudah dengan berwarna, insya Allah akan lebih memahami tajwid. Karena, eh, tapi harus dibimbing juga. Kalau tahu warna nggak nggak mak bisa makainya bingung juga. Ada ya di surah uh, ke-8, surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 60. Ayat ke-60. Halaman 184. Sama ya. Quran berwarna sama Quran terjemah perkata sama halamannya 184. Saya cari di komputernya nih sekalian direkam suaranya ya. Tulisannya keluar. Nih saya cari surah ke-8 Al-Anfal. Nih canggihnya komputer sekarang ya. Ini ayat 60. Kapan hari Ibu menginginkan silahkan. Tuh ayat 60 ya. Tinggal diketik. Tuh ayat 60 hmm, langsung keluar uh, ya Allahu Akbar ya canggih sekali tuh ya nah, ya, naikin sedikit kursornya biar bisa terbaca, nah dia ini ya tuh kalau tadi kan ayat yang ini ayat 39 yang tadi ya nah, sekarang ayat ke 60 surah 8 surah Al-Anfal Allahu Akbar tolong saudara-saudara kami yang kebanjiran di Kampung Bayu sudah mulai ya evakuasinya di sekolah-sekolah non-muslim lagi ya. Mana orang Islam pedulinya terhadap saudara kami. Astagfirullahaladzim Banyak dosa kita, banyak salah Musibah terjadi di mana-mana Tak henti-hentinya Allah Akbar, semoga saudara-saudara kami Diberikan ketabahan, kesabaran Jangan sampai merusak iman mereka Karena kondisi Kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kepakiran ketidakadaan seorang menjadi kufur, yang menjadi kafir. Allah, banjir. Ini hujan lagi besar ya, insyaAllah. Kalau di kayu manis, kami Alhamdulillah ya di sini memang tinggi. Tidak genangan-genangan yang sedikit aja. Tapi di daerah-daerah lain, Jakarta aja, Allah wakbar. Besar sekali, insyaAllah. <clears throat> Ayat 60, ada ya? Nih. Jadi jangan kita baca Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Di antaranya kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Tidak termasuk orang yang beriman kalau perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan, kebanjiran, Allah Akbar. Tapi Pak Aris saya juga pengen bantu tapi apa yang saya bisa saya berikan saya nggak punya apa-apa minimal doa didoain biar mereka tabah sabar diberikan kekuatan iman Islamnya ya saudara-saudara yang di Palestina digempur juga kan seperti itu saya lihat di TV televisi itu ya Anak-anaknya sampai terbujur kaku, hancur. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka jadi korban perang. Allahu Akbar. Ada ya ayat 60 ya? Iya, ayat 60. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعد Alif dulu ya, agak susah nih وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله وعد وعدو وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون طيب. وأعدوا لهم dan siapkanlah lahum untuk mereka. Wa a'iddu lahum dan siapkanlah untuk mereka mastata'tum apa yang kalian sanggupi. Mil kuwah dari kekuatan wa mirribab dan dari yang ditambat al-khail kuda turhibuna ya, ya, kalian menggentarkan ini lagi perangnya bihi dengannya aduh Allah ini musuh Allah wa wakum dan musuh kalian kayak Yahudi kan musuh Allah dan musuh kalian dulu kan perang itu dengan pedang kuda itu seperti itu ya sekarang perlengkapan kita kalah nih ya sama Yahudi ini Allah Akbar mereka menjual senjata sengaja supaya perang di mana-mana supaya senjatanya laku Jual, gitu, ya masya Allah dan perang itu orang sekarang perangnya di, di, di, di negara orang gitu. Kalau dulu kan antara negara dengan negara di situ, antara suku dengan suku. Ini ngadun perang di, di tempat orang nah ini. Jahatnya mereka ya. Wa wakum dan musuh kamu. Wa akharina dan orang-orang lain min dunihim dari selain mereka. La ta'lamunahum. Tidak kalian mengetahui mereka. Itu ya. La ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum. Allah mengetahui mereka. Wa ma tufiku dan apa yang kalian nafkahkan min syai' dari sesuatu fi sabilillah di jalan Allah yuwaffa dicukupkan ilaikum kepada kalian wa antum dan kalian la tuzlamun kalian tidak dianiaya. Maksudnya apa nih? Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Ini berperang nih. Kayak sekarang kan ya. Eh, bukan tidak mungkin. dengan seizin Allah kan dulu juga begitu. Islam akan menang, akan berjaya. Gitu ya. Dengan ruhul jihadnya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu, kamu bisa menggetarkan musuh Allah. Dan musuh, ya, dan musuhmu. Jadi eh, Yahudi itu yang memerangi kita itu musuh kita. Musuh Allah musuh kita. Tapi ada Yahudi yang ini nggak musuh kita. Ada kafir itu kan ada kafir harbi yang harus diperangi, ada kafir zimmi, kafir yang ingin damai, yang harus dilindungi oleh kita. Nah ini, dan kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau tidak dirugikan. Ini di sini dakwahnya bukan dakwah dengan kata-kata, dakwah dengan perbuatan. Jadi kalau ada menjual kita beli, kita jangan takut. Gitu ya. Tapi kita tidak cari musuh. Itulah Islam. Kalau dihina kita tidak di, tidak tinggal diam. Dilecehkan agama kita kita tinggal di, tidak tinggal diam. Tapi tentu ya e, demi persahabatan persatuan kita tidak tidak mudah tidak mudah diprovokasi dipancing. Kadang-kadang kan sekarang gitu banyak orang yang berbuat jahat ingin menghancurkan persatuan kesatuan kebersamaan karena untuk kepentingan pribadi. Nah ini hati-hati juga. Jadi ada konsep dakwah, konsep perang juga tentu perlu kajian gitu tidak semua. nah, semudah apa yang dibayangkan konsep jihad juga sama ada kajian-kajian tersendiri kemudian di surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125 ini, ini tentang dakwah kalau itu tadi dakwahnya dakwah dengan perbuatan bukan hanya dengan lisan 125 ya ini 125 halaman 281 ya, punya Quran terjemah berkata <laughs> Oke, ya. Gitu jadi kayak orang pinter padahal di bawahnya ada terjemahnya itu. Itu nanti lahan kita belajar triknya ya, belajar ilmu nahu sorobnya. Saya ini di komputer saya carikan surah ke 16 ya. Halaman 281 di Quran terjemah. Ini saya kok di komputer lebih enak tuh, tinggal cari 16 Kemudian masukkan ayatnya 125. Satu 125. Tuh. Saya kalau pakai komputer saja bisa, tapi ibu kan pakai Qurannya. Jangan lagi ya Allah ya Rabbi. Nah nih, tuh ada ya? Langsung ketemu kan? Ada terjemahnya lagi. Mau dong Pak Aris softwarenya datang ya ke Talim. Gampang kok misalnya cuma 5 menit juga enggak. Ini 125 ayatnya ya surah ke-16 An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ud'u ila gitu. Ud'u jangan. Udah kalau terja, eh, apa membaca kita trik ter eh, apa e, metode kita kan sekarang metode putus-putus. Kemarin dulu metode hentak, sekarang mm, berlanjut dengan metode putus-putus. Ud'u ila gitu. Ud'u ila li rabbika kayak gitu. Dibacanya nanti. Datang ya ke talim silahkan belajar. Mudah baca Quran itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Ud'u serulah. Nih, ajaklah ila sabili jalan kepada jalan Rabbika Rabbmu Tuhanmu. Dengan cara apa? Jangan dengan kasar. Kecuali mereka menantang kita. Bil hikmah. Dengan hikmah. Wal maw'ibah. Dan pelajaran. Itu. Ya. Wal maw'idotil hasanah. Dan pelajaran yang baik. Wajadilhum kalau ngajak debat nih dan bantahlah mereka billati hiya ahsan dengan yang ia lebih baik yang lebih baik. Inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu Tuhanmu huwa a'lamu dia lebih mengetahui biman dengan siapa yang bola tersesat ansabilihi dari jalannya dari jalan Allah ya. Wa huwa dan dia dan Allah a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tugas para mubalik itu hanya menyampaikan. Kalau sudah disampaikan tetap mangkrang ya sudah tugas. Kecuali nanti yang memerangi kita, kita perangi lagi. Jadi Islam agama agama perang, agama pedang bukan. Islam ngajak dulu, tapi kalau dia ngajak berantem, ngajak perang kita tidak tinggal diam itu nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, Rabbmu. Dengan apa? Dengan hikmah. Nih, hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berikan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Itu Islam itu santun ya. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, dialah yang mengetahui, yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sayang waktunya. Mohon Ibu dan Bapak tidak beranjak, terjemah perkataannya, indeksnya teruskan. Mudah kan? Itu kalau nggak ngerti nanti di, di stabilo dikasih tanda, nanti ditanya ya. Insya Allah nanti kalau nggak ngerti dengan terjemahnya, dengan terjemah Departemen Agamanya kita nanti e, cari tafsirnya. Insya Allah. Tuh saya simpan. Tuh komputer kita canggih. Ah, saya mau nanti di DPD ya biar banyak isinya. Baik Ibu dan Bapak ada saran dan kritik dengan sungkan disampaikan di 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa di bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini tentunya hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009. Selamat pagi dan selamat mengikuti. teman dekat ada di suasana pagi ini, pagi yang bahagia untuk Anda yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Ya, walaupun cuacanya memang dingin sekali, dari semalam hujan dan sekarang hujannya cukup deras, tapi bukan halangan kebersamaan kita. Nanti Anda bisa langsung di 85904785, tapi saya buka dulu dengan satu lagu pilihan untuk Anda yang berbahagia.